Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani wa azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita yang berikutnya masih mengenai daripada an-nahy. Yang mana an-nahyu adalah lawan daripada al-amru. Alhamdulillah. Ya hadikumullah subhanahu wa ta'ala. Jadi an-nahyu itu lawan daripada al-amru. Al-amru itu perintah yang zamannya adalah awamir, an-nahyu adalah larangan yang zamannya adalah apa? Nawahi. Nawahi. Naam. Kita lanjutkan qala al-Imam Al-Amriti rahmatullahi alaihi. Tsumma qala, na'am, qala al-Imam Al-Amriti rahmatullahi alaihi wa amruna bi syai'in nahyun mani'u min diddihi wal 'aksu aidan waqi'u. Sekarang pembahasan masalah apa? Masalah na'am bahwasannya perintah terhadap sesuatu itu adalah larangan untuk lawan daripada sesuatu tersebut. Paham ya? Nah, misalkan apa? Misalkan antum diperintah untuk sholat, itu berarti seakan-akan larangan untuk meninggalkan sholat. Maksudnya seperti itu. Antum diperintahkan untuk makan dengan tangan kanan itu seakan-akan ada larangan lawannya, makan dengan tangan kiri. itu maksudnya? Nah, kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, yakni annal amra bisyai' nahyun an diddihi. Bahwasanya perintah untuk sesuatu itu adalah larangan untuk lawannya. Paham belum? Perintah terhadap sesuatu itu berarti lawat adalah apa? Adalah larangan Naam dari lawan dari sesuatu tersebut. Paham belum ini maksudnya? Perintah untuk makan dengan tangan kanan berarti lawannya apa? Nah, larangan untuk apa? Makan dengan tangan kiri kan itu. Paham belum? Ya, naam. Wa nahyu 'an syai' amrun bididdihi. Sedangkan larangan dari sesuatu itu berarti perintah untuk lawannya. Paham ya? Contohnya, jangan kamu makan dengan tangan kiri. Berarti perintah untuk makan dengan tangan kanan. Paham soalnya ya? Paham soalnya ya? Nah, berikutnya. Hakadha qala al-mu'allif rahimahullah. Demikianlah yang mu'allif ucapkan rahimahullah. Wa hadhil mas'alatu fiha anizaa'un bainal ulama. Namun permasalahan ini ada perselisihan di antara para ulama. Hal amru bisyai' nahyun an jiddih. Apakah benar perintah terhadap sesuatu itu adalah larangan dari lawan sesuatu tersebut? Eh, larangan dari lawan sesuatu tersebut? Wal jawab la Nah, kami sekitar mengikuti alurnya ya. Jadi pembahasan yang kita awali tadi itu antum ikuti alurnya juga. Wal jawab jawabannya enggak harus seperti itu. Tidak mengharuskan seperti itu. Paham ya? Nah, kita lihat. La tidak illa an yakuna dituhu mafhuman minal amr. Kecuali kalau yang lawannya tersebut bisa dipahami dari perintahnya. Jadi nanti kalau lawannya itu bisa dipahami dari perintahnya, barulah nanti maknanya benar. Tapi kalau nanti nah barakallahu fikum, nah tidak bisa diambil mafhum dari perintah tersebut, nah maka tidak bisa juga. Karena terkadang ada nah barakallahu fikum, nah eh barakallahu fikum, ada yang namanya sebuah lafaz itu enggak ada enggak punya mafhum. Nah, tidak ada mafhum sebaliknya gitu ya. Nah, barakallahu fikum, tapi terkadang fungsinya untuk apa? Nah, barakallahu sifatun kasyifah, sifat yang itu menjelaskan saja. Nah, seperti contohnya barakallahu fikum, wa man yad'u ma'allahi ilan akhar la burhana lahu bih misalkan. Naam, fa inna fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang berdoa menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, naam dalam keadaan dia tidak punya burhan. Dalam keadaan dia tidak punya burhan. Berarti mafhumnya kalau punya burhan boleh. Seakan-akan gitu kan? Padahal apa? Padahal itu bukan ayat tersebut enggak ada mafhumnya, tapi la burhana lahu bih itu maksudnya itu apa? adalah sifatun kasyifah. Maksudnya benar-benar orang tersebut enggak punya bukti dan enggak punya argumen gitu loh untuk dia berdoa selain selain Allah taala. Paham ya? Jadi terkadang ada yang ada mafhumnya, ada yang tidak memiliki mafhum. Contohnya yang memiliki mafhum contohnya, ya barakallahu fikum adalah firman Allah Subhanahu wa taala Nah, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti Nah petunjukku niscaya dia tidak akan sesat tidak pula sengsara. Mafhumnya yang tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya maka dia akan sesat dan sengsara. Itu benar lah itu? Benar. Tapi kalau yang tadi itu enggak. Kalau antum misalkan sebutkan dalam ayat wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana la bih barang siapa yang menyeru kepada ilah yang lain selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak memiliki burhan dalam keadaan dia tidak memiliki bukti, itu nggak bisa diambil mafhum. Berarti nanti kalau dia punya bukti boleh, itu nggak bisa. Nah, ya maksudnya apa? Maksudnya benar-benar dia tidak memiliki bukti gitu loh. Nah, tidak memiliki argumen atau hujjah. Kita lihat sini. Fa if qila if'al kada. Apabila dikatakan kepadamu if'al kada. Nah, kerjakanlah seperti ini. Bahwa Falaisa nahyun an tarkihi wa ala ra'yil nam falaisa hadza alat ala an Maka perintah ini bukan maknanya larangan eh, untuk meninggalkannya. Tahu lo maksudnya? Eh? If al kada, kerjakanlah ini. Falaisa hadza nahyun an Maka ini pun juga bukan larangan untuk meninggalkannya. Karena perintah itu ada dua. Perintah yang sifatnya apa? Wajib, dan perintah yang, yang sifatnya apa? Sunnah. Yang sunnah itu nanti kalau antum diperintahkan terus antum meninggalkan, dilarang enggak? Enggak dilarang. Nah, oleh karena itu ini hampir mirip dengan pembahasan masalah amr. Artinya enggak? Masalah amr kemarin juga enggak bisa, yang namanya perintah itu harus dikerjakan. Ada dua jenis, perintah yang mana dulu? Kalau perintah yang sifatnya wajib, na'am harus dikerjakan. Tapi kalau sifatnya adalah sunnah, mustahab adalah afdalnya dikerjakan dan kalau seandainya tidak mengerjakan tidak berdosa. Paham ya? Nah, ini larangan ini juga ada dua jenis. Larangan yang sifatnya adalah nah barakallahu fikum haram yang harus ditinggalkan, larangan yang sifatnya tidak sampai tingkatan haram itu makruh, afdalnya ditinggalkan. Walaupun dia mengerjakan tidak berdosa. Kita lihat. Wa ala ra'yil muallif yaqtadi nahyan an tarkihi wal amru laisa kadzalik. Tapi berdasarkan pemikiran muallif atau pendapat muallif, eh, bahwasanya perintah itu mengharuskan larangan untuk meninggalkannya. Nah, perintah itu apa? Mengharuskan larangan untuk meninggalkannya. Wal amru laisa kadzalik, padahal perkaranya enggak seperti itu. Eh, perkaranya tidak seperti itu. Kita lihat hatal fuqaha rahimahumullah lam yuwafiqul muallif rahimahullah. Bahkan ahlu fikih saja enggak cocok tidak sependapat dengan apa muallif ini al-Imam al maridi Ala dzalik terhadap pendapat tersebut. Famasalan sebagai contoh. Lau anna rajulan taraka siwak 'inda shalah. Kalau seandainya ada salah seorang meninggalkan siwak ketika mau salat, dia enggak enggak siwakan sebelum salat. Hal naqul innahu waqa'a fi makruh? Apakah kita bisa mengatakan sesungguhnya dia telah terjatuh dalam perkara yang makruh? Naqul taraka mustahabban lakinnahu lam yaqa fi makruh. Nah, dia telah meninggalkan perkara yang sunnah tapi dia pun tidak sampai jatuh pada perkara yang makruh. Faqalul muallif, maka ucapan muallif di sini innal amra bisyai' nahyun 'an diddih bahwasannya ya, perintah terhadap sesuatu itu adalah larangan nah dari lawannya fihi nadhar. Maka ini perlu dicek lagi kata beliau. walaisa falaisa tarkul falaisa tarkul ma'mur bihi nahyan Maka yang benar apa? Nah, tidaklah meninggalkan sesuatu yang diperintahkan itu adalah larangan dari yang lawannya. Larangan dari lawannya. Paham ya? Tidaklah meninggalkan sesuatu yang diperintahkan itu larangan dari lawannya. Nah, barakallahu fikum. Misalkan Nah, antum meninggalkan tidak siwakan. Itu bukan maknanya antum dilarang atau apa? Tidak siwakan. Tahu ya? Tidak sewakan nggak masalah juga, tapi meninggal sesuatu yang sunnah itu. Ya, Lauqila kalau seandainya dikatakan irfa' yadaik 'inda takbiratul ihram wa 'inda ruku' wa 'inda raf'i minhu wa 'inda al-qiyam min at awal apabila dikatakan kepadamu angkatlah kedua tanganmu ketika takbiratul ihram dan ketika ruku' dan ketika bangkit dari ruku' nah dan ketika berdiri dari tasyahhud awal oh ya angkat tangan itu Fahal idza lam tarfa' yadayka takunu waqi'an fi nahyi? Maka apalah kata beliau, apakah apabila engkau tidak mengangkat kedua tanganmu berarti engkau telah terjatuh dalam larangan? Jawabannya la. Jawabannya la. Kenapa? Wal mu'allif yara annaka waqi'an fi nahyi. Tapi kan mu'allif, mu'allif berpendapat bahwasanya siapa mu'allif ini al-Imam Al-Amriti berpendapat bahwasanya kamu sudah terjatuh dalam larangan. Wa hadza laysa Yang seperti ini tidak benar. Bal yuqal Bahkan yang benar adalah apa? Innal amra bisyai' yakni al-hathu ala fi'lih. Sesungguhnya apa? Perintah terhadap sesuatu yakni yaitu maknanya adalah al-hathu ala fi'lih. Dorongan anjuran untuk mengerjakannya. Amin ya? Nah, dorongan atau anjuran untuk apa? Mengerjakannya. Kalau dorongan dan anjurannya itu sifatnya harus dikerjakan berarti wajib. Kalau dorongan dan anjurannya itu sifatnya adalah apa? Tidak harus dikerjakan tapi afdalnya dikerjakan berarti sunnah. kita sudah, dah. Paham ya? Nah, imam wujuban atau imam istihbaban wallahu alam ini yang benar. Di pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin itu benar. Jadi al-amru bisyai itu maksudnya adalah apa? Adalah al-has. Ya, adalah dorongan dan anjuran untuk mengerjakan perbuatan tersebut. Nah, dorongan dan anjuran tersebut memiliki dua sifat. Ya, sifatnya ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib berarti anjuran, dorongan yang harus dikerjakan. Yang sunnah adalah anjuran atau dorongan yang tidak harus dikerjakan tapi afdalnya dikerjakan. Apa maksudnya? Maafkan soal ini ya. Naam. Wasiqatun nahyi dan bentuk larangan itu bentuknya dalam ilmu bahasa Arab adalah la taf'al. Ini contoh ada ya, la taf'al, la tadlis, la tangdur, la taqra, la tadhhab, la tal'ab. Itu semuanya larangan. Apa maksudnya ya? La takul, jangan kamu makan. La tasrab, jangan kamu minum. La tadhhab, jangan kamu pergi. Larangan enggak? Larangan. Ai al-mudhari' al makrun bila nahiyah yaitu fi'il mudhari' yang disambung dengan la nahiyah. Paham ya? Nah, fi'il mudhari' yang bersambung dengan la nahiyah. Wa amma qauluka istanib kadza, adapun ucapanmu jauhilah seperti ini. Jauhilah, perintah atau bukan ini? Perintah. Fahadalah syakanahu nahyun. Memang benar ini tidak dilakukan lagi bahwasanya itu adalah larangan. Walakinnahu la yusamma nahyan istilahan. Tapi larangan ini apa? Tidak dinamakan larangan secara istilah karena nggak ada lanya. nggak ada lanya, tapi perintah untuk meninggalkan. Oh ya, istarib kata. Jauhilah seperti ini. Nah, itu menunjukkan bahasa dilarang nggak mengerjakannya? Dilarang, tapi bukan larangan secara istilah bahasa Arab. Maksudnya bukan bukan istilah fi'il yang ada mana larangan, tapi maknanya perintah untuk meninggalkan itu. Bal yusama amran bil istinab, ya enggak? bal yusama amran bil istinab bahkan dinamakan anak perintah untuk meninggalkan atau menjauhi. Paham belum ini? Nah, antum kan dilarang. Istanib kata, jauhilah seperti ini. Ini seakan-akan larangan enggak? Larangan, tapi secara istilah bahasa Arab ini bukan larangan. Tapi inilah perintah untuk menjauhi. Yang maknanya adalah larangan juga itu loh. Paham belum? Nah. Fasighatul mu'ayyanah lin-nahyi. Nah, maka bentuk yang ditentukan untuk nahi itu larangan yang telah ditetapkan hiya la taf'al. Contohnya adalah taf'al. Hatta law afad dan intiha misal eh, bahkan kalau seandainya memberikan faedah intiha untuk meninggalkan ada faedah ya dalam artian ada lafaz yang memberikan faedah untuk meninggalkan menjauhi dan misalnya misal istanibu fa innahu la yu'addu nahyan. Istanibu jauhilah, tinggalkanlah. Ini tidak dihitung, tidak dianggap sebagai larangan, tapi perintah untuk meninggalkan. Caranya gitu ya. Nah, mafhum salah? Dalam perintah tersebut berarti ada larangan itu loh. Cuman secara bahasanya, secara istilahnya bagaimana itu dikatakan perintah untuk meninggalkan. Nah, kama yustafadu an-nahyu min min siyaghin ukhra. Kama yustafadu nahyi min siyaghin ukhra. Sebagaimana bisa diambil faedah larangan dari bentuk-bentuk yang lain. Nah, kadzikril iqab ala fi'li seperti penyebutan hukuman bagi orang yang mengerjakan sesuatu. Nah, fa inna dzikral iqab ala fi'lin yaqtadi an-nahyi anhu. Yaqtadi an-nahyi anhu Nah, maka sesungguhnya menyebutkan hukuman terhadap perbuatan sesuatu itu mengharuskan apa? Sesuatu tersebut berarti dilarang. Karena ada hukumannya itu. Ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah. kalau soal ini ya? Eh, berarti contohnya, contohnya ya, barakallahu fikum la'anallahu akila riba wa mukilah. Allah taala melaknat. Laknat itu kan termasuk hukuman ini. Allah taala melaknat orang yang apa? Yang makan harta riba dan yang memberi makan dari harta riba. Nah, nah itu berarti kan untuk walaupun nggak ada larangan di situ kan menunjukkan ada larangannya karena ada ada hukumannya di situ. Apa salah ya? La'anallahu al-musawwirin yaumal qiyamah. Allah Taala melaknat para penggambar makhluk bernyawa nanti di hari kiamat. Itu berarti menunjukkan apa? Menggambar makhluk bernyawa hukumnya haram. Karena ada ancaman hukuman dari laknat. Apa maksud maksudnya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Berarti bisa diambil makna seperti itu. Naam. Kita lanjut dikit lagi. Qala al-mu'allif rahimahullah wa sighatul amri allati madat tarid wal qasdu minha an yubaha ma wujid. Naam. Kita lihat barakallahu fikum mengenai makna daripada perintah tersebut. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, wal makna maknanya adalah anna sighatul amri if'al allati madat fi babil amri taridul ibahah. Bahwasanya bentuk perintah yaitu lafadznya if'al kerjakanlah alati madat fi babil amr yang telah lewat pembahasannya pada pada bab berkaitan masalah amr masalah perintah taridu lil ibah terkadang datang untuk pembolehan perintah tapi untuk pembolehan padahal perintah itu apa barakallahu fikum sudah kita lewati ya perintah itu bisa maknanya untuk sesuatu yang wajib bisa untuk sesuatu yang itu sunnah bisa perintah itu menunjukkan apa ibah pembolehan saja enggak sampai wajib enggak sampai sunnah paham ya nah barakallahu fikum contohnya Nah, barangkali fikum sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika apa masalah salat Jumat itu. Nah, fa idza qudiyatis fa idza qudiyatis itu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ya enggak? Apabila kalian sudah selesai salat Jumat, fantashiru fil ardi. Menyebarlah kalian, pergilah kalian di muka bumi ini dan carilah apa? keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perintah enggak ini? Tapi perintahnya sunnah, wajib atau mubah? Mubah. Boleh boleh aja mau mau lanjutkan pekerjaannya silakan tafadhal, berhenti istirahat enggak masalah juga. Kalian lihat di sini. Naam kata beliau, ai yuridul mutakallim bi hadis sirah al-ibahah dunal wujub. Terkadang al-mutakallim orang yang berbicara menginginkan dengan bentuk ini adalah ibahah pembolehan saja, dunal wujub bukan kewajiban. Paham ya? Wa misaluhu qaulu ta'ala wa idza ah, wa idza halaltum fastadu. Apabila kalian telah nah selesai daripada ihram, eh, halal, halul. fasfadu maka berburulah kalian. Perintah enggak berburu ini? Perintah. Tapi apakah harus berburu? Ya. Fal amru huna laisa lil Perintah di sini bukan untuk sesuatu yang wajib. Wa innama lil ibahah. Hanya saja di sini ada lil ibahah untuk apa? Untuk pembolehan. Wad dalil huwa annahu. Dalilnya adalah bahwasannya annahu warada ba'dan nahyi. Bahwasanya datang setelah larangan. Wa ajma'ul ulama dan para ulama telah sepakat annahu la yusan liman halla ihramahu an yadhhaba fayasnam fayastad. Artinya bahwasanya tidak disunnahkan bagi orang yang telah tahallul dari ihramnya untuk untuk pergi berburu. Walakin yubahu lahu as-sayd, tapi diperbolehkan baginya untuk berburu. Kalau kita posisi dalam keadaan ihram enggak boleh berburu ya. Nah, tapi kalau setelahnya silahkan. Itu boleh, bukan perkara yang wajib. Jadi kaidahnya barakallahu fikum seringnya Naam idza ja'al amru ba'da nahyi fal muraduhu bihi fal muradu bihi lil ibahah. Seringnya itu kalau ada perintah setelah larangan, itu yang diinginkan dengannya itu pembolehan. Seperti misalkan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang ziarilah. Apakah wajib ziarah? Enggak wajib. Ini syarat disyariatkan. Mau mau ziarah tafadhol silakan, kita enggak masalah juga. Yang penting mendoakan orang yang sudah meninggal dengan doa yang baik apabila yang meninggal adalah muslim mukmin barakallahu fikum. Cukup sekian dulu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alamin.